Kemudian itu <clears throat> apa itu dalil tentang sifatul ajab lalu disebutkan dan dijawab oleh ikhwah dan dibenarkan oleh Syekh Hafizahullah taala bahwa al ajab ditetapkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma'us syaraf dan kita wajib menetapkan sifatul ajab lillahi subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. فما هو الدليل من الكتاب <clears throat> نعم قوله جل وعلا بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء بل عجبت Adapun dari Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala bal ajibta wa yaskharun yaitu dengan bacaan didomahkan taknya bal ajibtu bahkan aku kagum A vast virus database has been updated. نعم حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عند النسائي يعجب ربك لراعي غنم في شظية من جبل يعني إذا جاء وقت الصلاة أذن وأقام وصلى Adapun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i rahimahullah taala dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaitu ya'jab rabbuka min ra'il wanam bahwasanya Rabbmu itu kagum terhadap pengembala kambing yang berada di puncak gunung ketika waktu salat datang dia mengumandangkan azan dan menegakkan salat wa min as <coughs> نعم ما جاء في مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للرجل الأنصاري الذي أحسن ضيافة ذلك الضيف وأكرمه قال عجب الله لصنيعكما أو قد عجب الله لصنيعكما بضيفكما الليلة صنيعكما للرجل وامرأته اللذان ضيفا ذلك الضيف Begitu juga hadis yang datang dari riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang Ansari yang telah menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah <clears throat> memuliakannya dengan penjamuan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ajib Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah kagum terhadap perbuatan kalian berdua apa yang kalian lakukan dari penjamuan dan pemulihan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة فما حال هذا الحديث نعم وما سبب ضعفه ضعيف ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف Kemudian beliau bertanya tentang hadis yang disebutkan oleh musannif atau nam yang disebutkan oleh <clears throat> musannif yaitu ya'jab rabbuka minasyab laysat lahu sebuah bahwasanya Rabbmu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki kecondongan kepada hawa nafsu. فما معنى ليست له صبوة نعم الصبوة الميل للهوى والشهوة Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Beliau mengatakan, apakah hadis ini sahih? Apa halu keadaan hadis ini? Lalu dijawab oleh seorang, salah seorang ihwa, bahwasanya hadisnya dhaif dan dibenarkan oleh Syekh Hafizah taala dan bertanya siapa dalam sanadnya dikatakan Ibnu Lahiyah. Kemudian beliau pun bertanya kembali, apa makna dari lesat lahu sebuah? Maknanya adalah al-mail ilal hawa, condong kepada hawa nafsu. Yaitu sebuah di sini tidak memiliki kecondongan kepada hawa nafsu. العجب قسمان فما هو النوع الذي يثبت أو القسم الذي يثبت لرب العالمين عز وجل العجب itu ada dua macam. Coba sebutkan al-ajab yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. الثابت لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي يكون عن علم بالمتعجب من المتعجب منه وعلم أيضا بأسباب ذلك Adapun al-ajab yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala yang datang dari apa? Pengetahuan dia, yaitu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dikagumkannya <clears throat> dan sebab-sebabnya. ما هو الدليل على إثبات صفة, صفة الضحك لرب العالمين عز وجل الجواب <coughs> السنة والإجماع فما هو <coughs> دليل السنة ما هو دليل السنة <coughs> apa itu dalil dari sunnah Nah, نعم. حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة <coughs> Kemudian beliau bertanya tentang sifat yang setelahnya itu sifat ad-dhahik. Sifat dhahik ditetapkan oleh beberapa perkara, ditetapkan dijawab oleh beberapa ikhwah dan dibenarkan oleh Syekh Hafizahullah taala bahwasanya ad-dhahik ditetapkan dari sunnah dan ijma'us salaf. Lalu beliau bertanya tentang dalil hal tersebut dan dijawab oleh salah seorang ikhwah dan dibenarkan oleh beliau hafizah taala dan beristidlal dengan hadis yadhaqullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satunya telah membunuh yang lainnya kemudian kedua-duanya masuk ke dalam surga ما هو الدليل على إثبات صفة الاستواء لرب العالمين جل وعلا على العرش سؤال لأصحاب المؤخرة Kemudian apa itu dalil tentang al-istiwa bersamanya Allah Subhanahu wa taala di atas arash <clears throat> dan ini pertanyaan bagi orang-orang yang di belakang. Coba musyarakah untuk selalu ikut menjawab. نعم الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف الأمة فما هو الدليل من الكتاب الرحمن على العرش استوى وما هو الدليل من السنة إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش أو فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي هذا الذي ذكره مصنف رحمة الله تعالى عليه Kemudian dijawab oleh beberapa ikhwah dan dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala dalilnya tentang istiwa ditetapkan dalam kitab dan sunnah dan ijma salaf. Adapun dari kitabullah adalah Ar-Rahman alal arsyistawa bahwasanya Ar-Rahman itu bersemayam di atas arasy. Kemudian hadis yang menunjukkan tentang isbat sifat istiwa lillahi subhanahu wa ta'ala bahwasanya sabda Rasulullah SAW beliau mengatakan Inna Allah lamma qadal khalaq sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika setelah menciptakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya di atas arash dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. <coughs> طيب بارك الله فيكم هل صفة الاستواء هي صفة العلو Apakah sifatul istiwa itu sifatul ulu? <coughs> الجواب لا الاستواء صفة لرب العالمين سبحانه وتعالى متعلقة بالعرش الرحمن على العرش استوى والعلو على سائر خلقه سبحانه وتعالى Jawabannya <coughs> tidak karena <coughs> صفة istiwa ini berkaitan dengan arusnya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersemayam di atas arasnya. ada pun sifat ulu di sini berkaitan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Fayuqal Allahu 'alin 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arsyihi. Maka dikatakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas hamba di atas makhluk-makhluknya kemudian bersemayam di atas arsy. Qala al-musannif رحمة الله تعالى عليه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في تمام شرحه لصفة الاستواء وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة على مسافة إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك قال واخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن الإمام أبي داود هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ضعفه الشيخ العلامة الألباني <clears throat> Lalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sahibu syarah, beliau melanjutkan dan melengkap <clears throat> melanjutkan ucapannya dan syarahnya, penjelasannya dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, inna bu'da ma baina sama'in ila sama' sesungguhnya jarak jauh antara langit ke langit yang lain imma dari 71 atau 72 atau 73 tahun jarak jauhnya ila angkal sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang aras pada arasnya baina asfalah baina asfali wa ala mithlu ma baina samain ila sama <clears throat> Itu antara jarak bawah dan atasnya al aras Itu seperti jarak antara langit ke langit yang lain Kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas itu semua. Wa akhrajahu aidha dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan terdapat di dalamnya illah yang telah dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Tahdzib Sunan Abi Dawud. Dan juga <clears throat> <clears throat> hadis ini perlu diketahui hadisun dhaif, hadis yang lemah dan telah dilemahkan oleh Al-Imam الألباني رحمه الله تعالى قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه وأجمع السلف على إثبات الاستواء أي صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقي معناه <coughs> العلو والاستقرار على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah taala <coughs> bahwasanya para salafus saleh telah bersepakat tentang penetapan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan hal tersebut dengan tanpa mentahrifnya, dengan tanpa menolaknya, dengan tanpa membagaimanakannya dan dengan tanpa menyamakan dengan yang lain. Dan itu adalah istiwa yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya al-ulu wal istiqrar bahwasanya itu maknanya ketinggian dan tetapnya Allah Subhanahu wa taala di atasnya dengan kesesuaian <clears throat> sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. قال وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وهو أن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص الأمر الثاني والوجه الثاني أن قولكم هذا خلاف كلام السلف الصالح وخلاف أيضا فهمهم الوجه الثالث أن قولكم هذا لا دليل عليه Dan sifatul istiwa ini telah ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan istilah yaitu penguasaan, menguasai. Dan kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang telah kita lewati. Yang pertama bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi zahir nas. Kemudian yang kedua bahwasanya ucapan kalian ini menyelisihi kaidah atau menyelisihi pemahaman salafus saleh, metode para salafus saleh dan yang ketiga bahwasanya ucapan kalian ini tidak ada dalilnya. قال ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى لا يعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء dan kita tambah bantahan yang keempat dari sisi bahwasanya Mana ini tidak dikenal dan tidak diketahui dalam lughah Arabiyah dengan makna istilah. قال ونزيد وجها خامسا أنه يلزم عليه <coughs> أي على تفسير السواب الاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد Kemudian kita tambah pula bantahan yang kelima dari sisi bahwasanya istiwa yang ditafsirkan oleh mereka kepada istilah melazimkan lawazim lawazim kelaziman kelaziman yang batil. Contohnya seperti bahwasanya al aras berarti lam yakun milkan lillah. Sebelumnya itu sebelumnya itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai aras tersebut setelahnya. قال رحمه الله تعالى والعرش لغة السرير الخاص بالملكي وأما في الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى وهو اعلى المخلوقات واكبرها وصفه الله بانه عظيم وبانه كريم وبانه مجيد dan al-arsh secara lugatan secara bahasa maknanya adalah asarir al-khas bil malik yaitu singgasana yang khusus digunakan dipakai oleh raja adapun secara syariat Al-Arsh adalah singgasana yang agung yang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya jalla jalaluhu. Dan Al-Arsh itu a'lal makhluqat wa akbaruha. Makhluk yang paling tinggi dan yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Arsh bahwasanya Arsh adalah azim. Itu sangat besar. Begitu juga Karim dan juga Arsh itu adalah mulia wa bi annahu majid. dan bahwasanya arsy itu pun apa? Majid mulia. قال والكرسي غير العرشي لأن العرش هو ما استوى عليه الله سبحانه وتعالى والكرسي موضع قدميه لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره رواه الحاكم وفي مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه Dan kursi itu bukan arsh. Karena sesungguhnya arsh itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya. Sedangkan kursi itu tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu al-kursi al-kursi maudiul qadamain Sedangkan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aras la yuqaddir ahadun qadrah. Tidak mampu seseorang untuk mengukurnya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam mustadraknya dan dikatakan sahihun ala syarti sahihaini. Hadis ini sahih di atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya. قال المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء يذكر الأدلة في علو الله سبحانه وتعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أي يا رب وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم أما بالنسبة للحديث الأول فهو ضعيف وأما في الثاني فهو صحيح مشهور Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan matan yang setelah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dari sifat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amin man Fisama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas yaitu di langit? <clears throat> Lalu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala masih melanjutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat tersebut. Yaitu salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbunallah alladzi fis sama taqaddasa ismuka." Yaitu Rabb kami Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang maha suci <clears throat> namanya. Wa lil jariyah dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Jariah, budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu budak tersebut mengatakan, "Di atas langit." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan tersebut karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang mukminah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Anas dan juga Imam Muslim dan selain keduanya dari A'immah. Dan perlu diketahui hadis yang pertama yaitu hadis Rabbunallah itu hadis dhaif. Adapun hadis yang kedua itu hadis masyhur sahih. قال رحمة الله تعالى عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين والد عمران ابن حسين كم إلها تعبد قال أعبد سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فمن لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فتركي الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك قال وأنا أعلمك دعوتين قال فأسلم وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي هذا الحديث بهذا التمام لا يثبت ولا يصح وقد تقدم معنا بارك الله فيكم في قصة إسلام حسين والد عمران بن حسين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فما تأمرني أن أقول قال قل اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري ثم إنه قالها فأسلم ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام آه، فوق هذا الدعاء <coughs> Kemudian beliau melanjutkan hadis yang setelah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Husain, Husain di sini adalah walid Imran, orang tua dari Imran Ibnu Husain Al-Ma'ruf. Dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, Kam ilahan ta'bud, berapa ilah yang kamu sembah. Lalu dikatakan oleh Husain, Sab'ah, tujuh. Enam yang ada di bumi dan satu yang ada di langit. Lalu dikatakan Rasulullah SAW, Man li rakbatika wa rahbatika. Siapa yang kamu takuti dan siapa yang kamu harap? Lalu Husain mengatakan, yang aku takuti dan aku yang harap adalah zat yang ada di langit. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Fatruki sitah, tinggalkan enam sesembahan tersebut dan sembahlah kepada sembahlah Rabb yang ada di atas ya di langit. <clears throat> wa ana wa'allimuka dan saya akan mengajarkan engkau dua dakwah, dua doa. Lalu Husain radhiyallahu anhu ini masuk ke dalam Islam dan Rasulullah SAW mengajari doa yaitu untuk mengatakan Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah berikanlah kepada urus petunjuk dan jauhilah aku atau hindarilah aku dari kejelekan diriku. Hadis ini dikatakan oleh beliau hadisun dhaif la yathbut tidak sahih dari Rasulullah SAW dan telah kita lewati kisah dari keislaman Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah dan dia mengatakan kepada Rasulullah fama ta'muruni an akul apa yang engkau perintahkan <clears throat> fama ta'muruni apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengucapkan apa lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalimat yaitu doa Allahumma al alhimni yaitu ya Allah berikanlah petunjuk kepada kepada kepadaku Kemudian <clears throat> barakallahu fikum Husain setelahnya masuk ke dalam Islam. Atau kama qala. قال المصنف فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء الله أعلم بصحة هذا قال وروى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك حديث ضعيف والأدلة كثيرة الدالة على علو رب العالمين سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة قال هذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمة الله تعالى عليهم على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله Lalu beliau melanjutkan Wa fima nukila min alamatin Nabi dan termasuk yang dinukilkan dari alamat-alamat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam kitab-kitab yang telah lalu annahum yasjuduna bil ard bahwasanya mereka itu sujud di muka bumi ini wa umum anna ilahum umfi sama bahwasanya mereka menyangka mengatakan yakin bahwasanya ilah mereka di langit dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala Allahu alam bisihatiha yaitu tidak diketahui tentang kesihannya <clears throat> Lalu beliau menyebutkan setelahnya wara Abu Daud dan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna ma samain ilah samain masih kadza wa kada sesungguhnya di antara sesungguhnya masafah yaitu jarak tempuh antara langit ke langit yang lain masih rokada wa kada perjalanan demikian dan demikian dan disebutkan khabar sampai kepada sabda Rasulullah SAW wa faqadhalik dan di atas itu semua adalah al ars wallah subhanahu wa taala faqadhalik dan Allah subhanahu wa taala berada di atas itu semua lalu beliau wa taala mengatakan hadis ini dhaif dan sungguh telah datang ahadis yang lain yang sahih dan cukup bagi kita dengan ahadis ahadis yang sahih yang berkaitan tentang ulu allah Subhanahu wa taala. <clears throat> dan wa fahada dan hadis-hadis ini wa ma'asbah dan yang menyerupai dari hadis-hadis tentang sifatul ulu bahwasanya para salafus saleh telah bersepakat untuk menukilkannya dan menerimanya dan tidak boleh untuk menolaknya dan juga dengan tanpa mentakwilnya dan juga tanpa tanpa menyerupakannya dan mentamfilnya. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرح ذلك الصفة الرابعة الصفة الرابعة عشرة العلو قال العلو من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله عز وجل وهو العلي العظيم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى رواه مسلم من حديث حذيفة قال وأجمع السلف على ثبوت صفة العلو لله سبحانه وتعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى Lalu beliau menyebutkan syarah yang di syarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yaitu tentang sifat ar-rabi'at asyar. Sifat yang ke-14 adalah sifat al-ulu. Kata beliau al-ulu min sifatillah bahwasanya ulu itu adalah ketinggian, tinggi, tinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Itu termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang tetap dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan dengan ijma' salaf. Adapun dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah wa huwal aliyyul azim dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wa kana Nabi Wasallam yakul dan Rasulullah Wasallam pun mengatakan dalam sholatnya ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan eh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah dan telah bersepakat para salafus saleh tentang penetapan sifatul ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat tersebut dengan tanpa mentahrifnya, dengan tanpa mentaatilnya, yaitu menolaknya <clears throat> wala takifin dan dengan tidak membagaimanakannya dan tidak menyamakannya dan itu adalah ulu yang hakiki ketinggian yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala dengan disesuaikan kekuasaan dan keagungannya. ثم أفاد الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى أن العلو ينقسم إلى قسمين قال الأول علو صفة بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق ولله المثل الأعلى <clears throat> Kemudian beliau menyebutkan wayang qasimul kismain dan bahwasanya sifatul ulu ini atau al ulu ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dijelaskan ulu sifat, ketinggian sifat. Maknanya bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan agung. Laisa fiha naqsun yang tidak ada terdapat di dalamnya kekurangan yaitu aib. Biwajin mila wujuh dari segala sisi. Sedangkan dalilnya apa yang telah kita lewati salah satunya walillahi mathalul a'la dan milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tinggi yang mulia. القسم الثاني علو ذات بمعنى أن ذاته جل وعلا فوق جميع مخلوقاته ودليله أيضا مع ما سبق أي من الأدلة التي ذكرها دليله أيضا قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء وقول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الذي في السماء تقدس اسمك تقدم رواه أبو داود وفيه زيادة عندك هنا ابن محمد قال البخاري منكر الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم في قصة معاوية بن حكم وقوله عليه الصلاة والسلام لحسين ابن عبيد الخزاعي والد عمران اترك الستة واعبد الذي في السماء أي من الآلهة قال هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لحسين حين قال ستة في الأرض أو ستة في الأرض أعبد وواحدا في السماء لفظة في السماء واحدا في السماء هذا الشاهد على صحة الحديث ولا yathbutu. Kemudian sifat طيب Bagian yang kedua dari ulu adalah ulu zat. ketinggian zat. Maknanya bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya dan dalilnya yaitu sesuatu yang telah kita lewati dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan yang lainnya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin, "Amin tuman fis sama." Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbunallah alladzi fis sama taqaddasa ismuka." Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang maha suci namanya. <clears throat> Kemudian al hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan terdapat di dalamnya Ziyadah ibnu Muhammad dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentangnya mungkarul hadis dan juga sabda Rasulullah SAW kepada seorang budak wanita Ayan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala lalu budak tersebut mengatakan fis sama yaitu di langit. Lalu Rasulullah SAW mengatakan i'tikha yaitu bebaskanlah budak tersebut karena sesungguhnya budak itu adalah seorang yang mukminah. hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah Muawiyah ibn Hakam. Dan juga sabda Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Husain Ibnu Ubaid Al-Khuzai yaitu Walid ayah dari Imran ibnu Husain beliau mengatakan utruk sitah tinggalkanlah enam alihah tersebut enam sesembahan tersebut dan beribadalah <clears throat> kepada zat yang ada di langit Hadza huwa lafaz alladzi dzakara al-mu'allif. Inilah lafaz yang disebutkan oleh mu'allif dan telah disebutkan pula hadis ini dalam Isabah dari riwayat Ibnu Huzaimah dalam kisah Islamnya bilafdzi ghairi hadza dengan lafaz selain ini wafihi dan terdapat di dalamnya pengikraran Rasulullah SAW kepada Husain ketika Rasulullah SAW mengatakan sita fil ard wa wahidan fis sama. Syahid dari hadis ini adalah wa wahidan fis sama. Tetapi telah kita ketahui bahwasanya hadis ini tidak sahih, la yathbut. قال أجمع السلف على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى وكونه في السماء فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد أنكر أهل التعطيل كون الله جل وعلا بذاته في السماء وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه قال ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة أي أن قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص وأن قولكم هذا خلاف ما جاء عن السلف وأن قولكم هذا لا دليل عليه هذه ثلاثة أوجه وهنالك وجه رابع وخامس وسادس Kemudian beliau melanjutkan dari ucapan Sahibus Syarah bahwasanya salafus saleh telah bersepakat tentang tetapnya sifat ulu zat tetap tetapnya Pak ulu zat ketinggian zatullah subhanahu wa taala dan keberadaan Allah subhanahu wa taala berada di atas langit maka wajib bagi kita untuk menetapkan hal tersebut dengan tanpa mentahrif, dengan tanpa mentaatil dan bagaimana tanpa mentakib bagaimanakan dengan tanpa mentamsilnya, menyerupakannya. Dan sungguh orang-orang ahlu ta'til, mereka telah mengingkari sifat tersebut, keberadaan Allah Subhanahu wa taala zatnya di langit. Mereka mengatakan dan mentafsirkan bahwasanya mana hal itu adalah bahwasanya yang berada di langit itu adalah mulkahu, kekuasaannya, kerajaannya dan kekuasaannya dan selanjutnya dari selain itu. Dan kami bantah ucapan mereka dengan apa yang telah kita sebutkan dalam kaidah yang keempat. Salah satunya bahwasanya ucapan kalian itu <clears throat> menyelisihi zahir nas-nas. Dan yang kedua bahwasanya ucapan kalian itu menyelisih metode metode cara penetapan sarafus soreh. Kemudian yang ketiga bahwasanya ucapan kalian itu tidak ada dalilnya. Qala al-wajhu rabiu أن ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه ليس في السماء فقط بل في السماء وفي الأرض أيضا <clears throat> Kemudian kita bantah dengan sisi yang keempat ucapan mereka bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu kerajaan dan kekuasaannya bukan saja di langit kata beliau hafizahullah taala tetapi katanya fis sama wa fil ard begitu juga di langit dan di bumi itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala والوجه الخامس وهو دلالة العقل عليه أي على علو رب العالمين لأنه صفة كمال أي لأن العلو صفة كمال والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال وصفات العلا <clears throat> Dan kita bantah dengan sisi yang kelima, yaitu dengan pendalilan akal. Bahwasanya dalal akal <clears throat> menunjukkan bahwasanya <clears throat> Allah Subhanahu wa taala ter, tersifatnya dengan sifatul ulu, yaitu datan. Dan karena hal tersebut adalah sifatun kamal yaitu Allah subhanahu wa ta'ala datan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala zatnya itu termasuk sifatul kamal dan itu yang ditunjukkan oleh akal dan itu yang benar قال الوجه السادس وهو دلالة الفطرة دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى في السماء Kemudian kita bantah pula dari sisi yang keenam <clears throat> bahwasanya bahwa dalal tulfit alaih yaitu uludat Allah Subhanahu wa taala itu juga ditunjukkan dengan fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas karena li'anal khalq mafturun karena sesungguhnya makhluk itu apa mereka diciptakan di atas fitrah yaitu fitrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit ومن ذلك بارك الله فيكم أن الإنسان وهو ساجد يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى في فطرة يدعو الله عز وجل أثناء سجوده في فطرته أن الله سبحانه وتعالى آل على خلقه مع أن هذا الداعي ساجد Begitu juga kita bantah dari sisi yang lain, yaitu ketika seseorang dalam keadaan sujud, <clears throat> bahwasanya dia ketika dalam keadaan sujudnya, fitrahnya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benaknya dia apa? Allah Subhanahu wa taala alin di atas aras ya, atau di atas menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sedang sujud. بل ذكر بعض أهل العلم أن الجدب إذا حصل وإذا قل المطر فإن البهائم ترفع رؤوسها إلى السماء Begitu juga aljad yaitu mada. Ketika peceklik yaitu musim tidak ada hujan, mereka para hewan, para makhluk semuanya mengarahkan ke atas langit untuk meminta hujan, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas di atas arasy atau di atas. Qala Syekh rahmatullahi taala alaihi wa amma ma'na كون الله جل وعلا في السماء فالمعنى الصحيح لكونه عز وجل في السماء أن الله عز وجل على السماء فكلمة في بمعنى على في السماء أي على السماء وليست للظرفية ما معنى ليست للظرفية بمعنى ليست داخل بمعنى داخل السماء لا قال لأن الله لأن السماء لا تحيط بالله سبحانه وتعالى <clears throat> Kemudian beliau melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, makna tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala fis sama di langit, makna yang sahih tentang ucapan atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala fis sama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ala di sini, fi di sini bimana ala. Fi di sini bimana ala, bukan bermana dzarfiyah, bukan bermana dzarfiyah Apa itu makna dzarfiyah? Yaitu bukan berada di dalam langit, yaitu di langitnya di dalam langit. Lianna sama karena sesungguhnya langit itu tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. هذا المعنى الأول الثاني وهو أو أنه في العلو في السماء بمعنى في العلو قال في السماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية إذن على معنيين المعنى الأول في تفسير في بمعنى على والمعنى الثاني في تفسير السماء بمعنى العلو فيصير عندئذ المعنى الأول على السماء وعلى المعنى الثاني في العلو جل وعلا Kemudian beliau melanjutkan ini makna yang pertama. Bahwasanya fi bermakna ala. Kemudian yang kedua, innahu fil ulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di ulu di atas fasama maknanya adalah al ulu yang sekarang yang kedua makna tentang asama adalah al ulu kalau yang sebelumnya berkaitan dengan fi walaysal muradu biha asama bniyah dan bukan yang dimaksudkan di sini asama adalah sama yang diciptakan yang dibangun <clears throat> dari sini menunjukkan bahwasanya fi sama memiliki dua makna Yang pertama berkaitan dengan fi yang itu bermakna ala dan yang kedua berkaitan dengan as-sama. Makna as-sama bahwasanya as-sama di sini bukan sama mabniyah tetapi maknanya adalah fil ulu Ay Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-ulu. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه تنبيه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء قال وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة أي في جميع الأمم وبذلك جاء جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام قال وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة ولأن التعبير بالزعم يزعمون لأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي في الزعم فيما يشك فيه إذا لا يثبت إسنادا وفيه نكارة في متنه <coughs> Lalu beliau menyebutkan setelahnya tanbih <coughs> Zakar mu'alif bahwasanya mu'alif telah menyebutkan beliau menukil telah dinukilkan di dalam sebagian kutub al-mutaqaddimah, kitab-kitab yang telah lampau bahwasanya termasuk dari alamat-alamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwasanya mereka sujud di muka bumi di bumi dan mereka menganggap bahwasanya ilah mereka berada di atas langit. Dan penukilan ini kata beliau ghairu sahih, tidak sahih. Kenapa? Karena tidak ada sanadnya. Wali annal iman wali annal iman dan karena sesungguhnya keimanan dengan uluwi ta'ala ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepadanya itu tidak khusus pada umat ini yaitu kata beliau hafizah taala bahwasanya ulu dan sujud itu apa pada seluruh umat sebelum Rasulullah SAW pun mereka apa sujud dan beriman tentang ulu uluwillahi taala wa ma la la yasi alamatan dan sesuatu yang tidak khusus itu tidak bisa tidak dimenangkan sebagai alamat ini yang pertama. Kemudian yang setelahnya wali ana ta'bir dan begitu juga ungkapan bizam dengan kalimat yaz'umun dalam perkara ini tidaklah sohi Laisa bimahdin bukan sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena kebanyakan yang datang dengan kalimat yes umun itu pada perkara yang dirakukan. Dari sini kita bisa mengerti dan bisa mengambil faedah bahwasanya hadis itu ada dua ilal, yaitu tidak sah dalam sanadnya dan juga terdapat di dalamnya nakarah filmatan kemungkaran di dalam matan. Allah alam قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول أي معلوم فهو العلو والارتفاع والكيف غير معقول لا نعقله ولا نعرفه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج <clears throat> Kemudian beliau melanjutkan matan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwa setelah ditanya Al Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, "Ya Abu Abdullah," dikatakan kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman alal arsyistawa firman Allah Subhanahu wa taala Rahman ala istawa Allah Subhanahu wa taala Rahman bersemayam di atas aras kaifa istiwa bagaimana istiwanya lalu dikatakan oleh Imam Malik rahimahu taala al istiwa ghairu majhul bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala maklum makna ghairu majhul ay maklum telah diketahui maknanya wal kaif ghairu ma'qul adapun bagaimananya tidak diketahui bahwasanya akal tidak bisa sampai kepadanya sedangkan iman bih wajib sedangkan beriman dengan keistiwaan Allah Subhanahu wa taala bersemayam Allah Subhanahu wa taala itu wajib wa su'al anhu bid'ah sedangkan bertanya tentangnya adalah suatu kebidahan kemudian Imam Malik rahimahullah memerintahkan orang tersebut <clears throat> memerintahkan untuk dikeluarkan lalu orang tersebut diusir dan dikeluarkan قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح ما تقدم جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك قال وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل هو غيره قال وكان جد وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة الكرام وقد ولد مالك بن أنس سنة 93 هجرية بالمدينة ومات فيها سنة 79 و100 هجرية وهو في عصر تابعي التابعين سئل مالك فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال رحمه الله تعالى الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله جل وعلا أعظم أجل من أن تدر من أن تدرك العقول كيفية صفاته والإيمان به أي بالاستواء واجب أي لوروده في الكتاب والسنة والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة قال لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ثم أمر الإمام مالك بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم <coughs> Lalu beliau menyebutkan syarah yang disebutkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala <clears throat> jawaban Imam Malik Ibnu Anas Ibnu Malik boleh Abu Anas Ibnu Malik dan bapaknya <clears throat> Anas bin Malik bukanlah sahabi bahkan yang lain dan bahkan yang lainnya wa kana jaddu Malik dan bahwasanya jad kakek kakek Malik Ibnu Anas itu termasuk dari kibaru tabi'in dari tabi'in tabi'in yang agung yang termasuk yang membesarnya Wa Abu Jaddihi minas sahabah dan bapak kakeknya itu termasuk dari sahabat. Beliau Imam Malik rahimahullah taala dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di negeri Madinah dan meninggal pula di negeri Madinah pada tahun 179 dari Hijrah. Wa huwa fi asri tabi'it tabi'in. Sedangkan Imam Malik rahimahullah taala beliau hidup pada zaman tabi'it tabi'in. Dikatakan oleh beliau telah ditanya Imam Malik rahimahullah taala dengan suatu pertanyaan dikatakan kepadanya ya Abu Abdullah Ar-Rahman alal arsistawa ayat yang ber, yang ber, berfirman bahwa Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas aras. Lalu dikatakan kaifastawa? Bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala? Lalu Imam Malik rahimahullah mengatakan al istiwa ghair majhul. Ai ma'lumul makna. Istiwa itu adalah ma'lumul makna. Maknanya diketahui wa huwal ulu wal istiqrar yaitu ketinggian dan tetap. Wal kaif ghairu ma'kul Sedangkan kaif itu ghairu ma'kul Mana ghairu ma'kul ay kaifiyatul istiwa ghairu mudrakah bil akal. Bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam akal, tidak bisa dijumpai oleh akal. Lian Allah taala a'zam wajal karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih mulia daripada dijumpai oleh akal bagaimana sifatnya. Sedangkan iman dengannya adalah al-istiwa, iman dengan istiwa adalah wajib Kenapa? Liwurudihi fil kitab wa sunnah. Karena telah datang hal tersebut di dalam kitab dan sunnah. Wa su'al sedangkan su'al bertanya tentangnya anil kaif bagaimananya ini perkara bid'ah. Lianna su'al anhu karena bertanya tentang bagaimananya lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Thumma amara kemudian amara yaitu Imam Malik memerintahkan kepada orang yang bertanya tersebut untuk bangkit fa'ukhrid kemudian dikeluarkan dari masjid khaufan khawatir Imam Malik rahimahullah taala dari orang tersebut khawatir apa dia men, apa menfitnah atau menjadikan fitnah kepada manusia dalam akidah mereka merusak akidah mereka dan ini pun sebagai ta'ziran lahu sebagai apa ta'zir yaitu memberikan pelajaran kepada orang tersebut biman ihi untuk dilarang hadir di majalis ilim, di majelis-majelis ilmu. Sebagai apa? Ta'zir, sebagai pemberian pelajaran agar orang tersebut tidak melakukan hal itu. وبهذا بارك الله فيكم فرغنا مما يتعلق بصفة العلو لرب العالمين سبحانه وتعالى وياتي معنا ان شاء الله جل وعلا في الدرس القادم ما يتعلق بصفة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين Kemudian, ayo ikhwah, berarti kita selesai dari pembahasan tentang sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala dan insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala <clears throat> ilahuna wa jazakumullah khairan